sama saja atas mereka itu. Sama saja orang kafir itu kamu ingatkan maupun nggak kamu ingatkan nggak ada bedanya. La yu'minun mereka tidak diingatkan nggak akan mau beriman. Oleh karena itu ayat ini tidak bisa diterjemahkan semua orang kafir itu mesti seperti itu. Jadi lafalnya memang umum, tapi yang dimaksud adalah khusus orang-orang tertentu. Jadi lafalnya lafal a urida bihi khusus umum lafalnya semua orang kafir tapi yang dimaksudkan bukan semua orang kafir karena banyak juga ayat-ayat yang lain yang orang kafir dihimbau untuk beriman kalau iman kok diampuni semuanya nggak kafir lagi jadi orang yang beriman yo ya pak pasti akan diampuni bagi mereka maka salah semua kesalahan yang telah lalu diampuni semua jelek seperti apa saja apakah pernah membunuh musyrik segala perilakunya yang jahat sebelum Islam ya pak pasti akan diampuni ini kan berarti ada harapan besar. Siapa aja yang kafir sesuai dengan hadis al-Islam yahdimu ma'qabir. Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya tidak Islam kemudian dia masuk Islam itu seperti itu jadi lafalnya lafal yang umum innaladzina kafaru tapi tidak berlaku untuk semua orang kafir. Orang khusus saja yang memang Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar keinginannya agar seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, timbulan-timbulan orang kafir Mekah, mereka itu mau sadar dan mau ber Allah menyatakan oh, orang-orang yang kamu inginkan itu pun alaihim sama saja bagi mereka kamu ingatkan maupun tidak tidak akan mau beriman memang kafirnya kafir sudah ingkar lewat ingkarnya ayat ini kan sama dengan surat yasin

kalau kalimat itu kebanyakan mereka nggak beriman berarti masih ada juga yang beriman. Menunjukkan bahwa tidak semua orang kafir itu tidak mau beriman. Kita nggak tahu ketentuan Allah. Nah, mereka semuanya memang yang disebut dalam apa namanya dimaksud dalam ayat itu orang-orang yang tokoh-tokohnya itu إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لا يقال وهم معروف وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون udah apa namanya ditutup kanan kirinya di depannya jahannam min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa al-sayyinahum fahum la sudah tertutup dari semua sisi sehingga dia tahu kalau ada ajaran Islam tapi tidak pernah mau mendengar. Itulah di sana dikatakan khatamallahu ala qulubi Memang sudah itu ada potensi untuk menerima kebenaran dan juga untuk menolak kebenaran kan. Hanya tinggal pilihannya orang itu sendiri. Nah, bagi mereka seakan-akan memang sudah ditutup pandangan matanya, sudah disumbat telinganya, sehingga mereka tidak mau iman. Nah, kita semua tidak tahu ketentuan Allah. Bahwa memang disebutkan di dalam surat Yunus itu sedemikian rupa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim pada surat 10 ayat 96 itu sesungguhnya innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika sungguhnya orang-orang yang sudah pasti kalimat Tuhan. Artinya ketentuan Allah. La yu'minun. Alaihim kalimat rabbika la yu'minun gak akan beriman. Diusahakan seperti apa saja. Tapi sekali lagi kita tidak tidak alim hatta yarul adabal alim. Imannya nanti kalau sudah tinggal wah, meninggalnya saja dan melihat adab yang sangat keras baru menyatakan iman. Tidak ada gunanya. Walaupun demikian Nabi kita dan kita tidak boleh memaksa manusia untuk ber kecuali takdir Allah. Jadi pada ayat 98-nya surat Yunus eh, pada ayat 99-nya itu dan ayat 100-nya surat Puluh tadi Walau saya sya'a buka kalau Allah menghendaki Allah akan menjadikan semua manusia besar semua Kalau Allah menghendaki Tapi kehendak Allah tidak demikian ada yang memang tidak iman, ada yang iman. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki jadikan iman semua mudah. Kenapa apa sulitnya malaikat juga bisa semuanya taat? Jadikan manusia seperti itu akan taat. nggak mau beriman, oh nggak usah dipaksa, nggak usah dipaksa, nggak usah memaksakan seseorang untuk beriman tegas apa anta tukrihunna hatta yakunu mukmin. Tidak boleh Kita belum tahu ketentuan Allah terhadap diri kita maupun diri orang lain. Jadi izin Allah pasti. Nah, yang tidak mau beriman seperti umatnya Abu Salaf, Abu Jahal, Abu Lahab, eh, itulah yang ditentukan. Yang dikatakan sawaun alaihim a'anda ada kafir yang kalau ada suatu negara Islam misalkan di dalam zaman Rasulullah ada kafir itu yang dia disebut dengan kafir dini kafir yang di dalam negara Islam mereka dilindungi mempunyai kewajiban tapi bukan kewajiban sholat kewajiban bayar pajak bukan kafir juga. Memang nggak beragama, nggak beragama Islam, orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi yang tinggal di Medina tetap boleh. Mereka juga kafir. Ada yang iman, tapi mayoritas nggak mau beriman. Itu namanya kafir, kafirnya ini. Pada firman Allah surah yang ke-9 ayat 29 itu perintah membunuh. Tapi bukan membunuh, memaksa. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma Allah wa rasuluhu wa la yadinuna al haqqi min alladziina utul kitab hatta yu'tul jizyata an wa hum sabirun untuk perangilah orang yang nggak beriman sampai kafir tapi terikat dengan perjanjian dengan kita. Nah, dalam hal ini orang-orang kafir bukan dipaksakan untuk beriman, oh tidak. Diajak untuk beriman wajar-wajar saja. Bahkan orang yang tidak mau bersyukur pun namanya juga kufur kan orangnya kafir. Kan? Allah juga berfirman 11 ayat 7 itu intakfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda ibadikum wa in tashkuru yardahu Kalau kamu kufur Allah nggak butuh nggak butuh terhadap imanmu nggak butuh kamu apa namanya nggak butuh terhadap kekayaanmu intakfuru fa innallaha ghaniyun ankum Allah rela terhadap hambanya yang kufur. Tapi kalau mau syukur, Allah ya. Nah, ini kan berarti yang dimaksud kufur di sini bukan kufur mengingkari Allah sebagai Tuhan, tapi mengingkari terhadap nikmat Allah. Itu pun kalau kamu syukur Allah rela, kalau kufur Allah gak rela. Bukan dikatakan kalau Anda kufur, Allah tidak rela. Wala ya'udhu ibadikum. Sama dengan ayat yang biasa disampaikan pada surat 14 ayat 7 itu kan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la itu pun kufurnya kufur terhadap tidak mau sholat antara pembeda antara iman dengan kubur adalah tangkus sholat meninggalkan sholat meninggalkan sholat apakah rutin atau sekali dua kali termasuk sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menganggap orang yang tidak menunaikan zakat adalah kafir juga ya yang tidak mau zakat dinyatakan kafir sehingga harus diperangi tapi umat bin oleh eh, tidak menganggap itu harus diperangi itulah tentang kafir banyak macamnya kafir tapi yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat 6 ayat 7 ini adalah orang kafir yang tahu sama saja. Bahkan ada di dia adalah tokoh komunis. Nah, bahkan dari tim screening, men screening pegawai-pegawai yang komunis tapi dia termasuk anggota tim screening kan hebat. Pada tahun 74 empatnya baru ketahuan ada pemuda rakyat akhirnya masuk Islam dengan baik masuk Islam dengan baik kemudian dia menceritakan tentang di tanah milik orang komunitas anaknya juga ada yang teman kami jadi pengadilan kan memang bukan anak dia sekolahnya ijazahnya nggak ada anaknya dia nah ini setelah pulang di kampung kemudian istrinya ya diajak baik supaya baik sudah buangan dari bulu-bulu ya disuruh Islam tapi tidak mau juga tapi juga ada koordinasi sama teman-temannya yang lain. Tempat rumahnya sering dibikin kumpul-kumpul sesama dulunya orang komunis. Nah, istrinya memanggil minta tolong kepada teman dia. Teman dia guru kami Abdul Muin Karim namanya sarjana. Minta tolong supaya temannya diingatkan dulu teman sekolahnya akhirnya apa Pak Muin Karim bertanda ke rumahnya mengingatkan dengan baik apa jawabannya diajak untuk Islam baik diingatkan dulunya pernah sekolah madrasah juga sekolah yang madrasah ini kan udah luar biasa bahkan madrasahnya di suatu pesantren pesantrennya tak biasa apa namanya nah ini jawabannya oh memang Tuhan sudah menentukan aku jadi orang yang komunis Sudah ketentuan Allah kamu nggak usah ngajak saya nah, ini kan sudah sama dengan dikatakan tadi bahwa sawaun alaihim anda tahu amlam Nah layu pun sama dengan Abu Jahal sama dengan yang lain-lainnya padahal apa namanya yang ngajak juga teman baiknya Sekolahnya sama-sama pinternya ada pada zaman dulu ini. Jawabannya hanya itu kamu nggak usah ngajak saya lagi. Allah sudah menentukan diriku. Yang kenal Allah juga, Nabi juga. Allah sudah menentukan itu, maka tidak perlu kamu ngajak aku. Nah, itulah. Jadi memang ayat itu sampai sekarang pun ada juga orang yang sawa'un alaihim a'andar tahu amlamtum dirhum itu tapi tidak menyebutkan dakwah kita kita tetap berdakwah tetap menyampaikan risalah kepada orang-orang lain orang muslim ya jelas kita ajak supaya lebih meningkatkan keislamannya orang orang muslim yang kita ajak supaya jadi Tuhan Islam juga tapi tetaplah ikroha fitin ngajak dengan baik tidak boleh kita ajak yang lantas main tanpa mengikuti aturan Al-Quran untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah jadi sekali lagi jangan dianggap dua ayat ini lantas membebaskan kita tidak mendakwakan Islam kepada orang lain baik mungkin ada yang bertanyakan jam satu silakan jadi sifatnya yang lafalnya umum tidak mesti harus diterjemahkan untuk semua orang juga, tapi ada lafal umum dimaksudkan untuk orang-orang khusus jadi lafalnya an uri dabil khusus itulah apa dalam ilmu jahanam akan kupenuhi manusia dan jin semuanya loh kalimat semuanya jelas tidak dimaksudkan semua tapi semua orang-orang yang tidak mau beriman saja itulah jadi kaidahnya apa lafal am tapi dimaksudkan untuk orang-orang khusus ada kurang lebihnya kalau ada tanyakan kita cukupkan alangkah baiknya kalau apa namanya kajiannya ada buka Al-Quran itu lebih enak lagi seperti ibu ini kan bahwa Al-Quran jadi ada rujukannya oh tahu ya ayat sekian itu kan lebih enak lagi ya, mudah-mudahan saja apa namanya masih ada ingatan takdir subhanakallahumma lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka